Yang telah memberi kita kesempatan untuk bisa menyelesaikan siam Ramadan dan bisa menyelenggarakan salatul Id dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberi kita kekuatan Untuk bisa melaksanakan ibadah Yang ikhlas Dan mengikuti sunnah Rasulnya Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Masyarakat muslimin rahimahullah Salawat dan salam Senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Dan Rasul kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi kita petunjuk tentang agama Islam yang benar agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala Islam yang murni tak bebas dari segala unsur kesyirikan tak bebas dari segala unsur kepitahan dan penyimpangan Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut setia beliau dan istiqomah di atas sunnahnya hingga Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bahasa muslimin rahimakumullah. Pada khutbatul Id kali ini akan saya sampaikan penjelasan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkad darul akhirah." Itulah negeri akhirat. Naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Kami jadikan negeri akhirat itu untuk orang-orang yang tidak berambisi mencapai kekuasaan di muka bumi dan tidak melakukan perbuatan merusak di muka bumi. Wal akibatul muttaqin dan akibat yang baik di akhirat nanti hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Bahasa muslimin rahimakumullah di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa surga yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di hari akhirat nanti yang disediakan untuk orang-orang yang beriman hanya bisa dimasuki oleh mereka-mereka yang bertakwa Adapun mereka-mereka yang tidak bertakwa, maka tidak bisa masuk dalam surganya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita telah melaksanakan siang Ramadan. Sebuah ibadah yang diwajibkan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga diwajibkan untuk umat-umat sebelumnya. Yang tujuan utamanya ialah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebagaimana dalam ayat Allah yang sangat terkenal, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alikum siyam, diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga diwajibkan untuk umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Banyak penceramah yang biasa menjelaskan tentang takwa. Namun dalam keadaan sekarang ini ketika kita membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas tadi, yakni ayat yang ke-83, maka kita akan menjelaskan secara gamblang siapakah orang-orang yang bertakwa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam jannah yang telah disiapkan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang bertakwa yang berhak untuk masuk ke dalam jannah harus memenuhi dua kriteria. Kriteria ini mewakili kriteria yang lain. <clears throat> Yang pertama ialah lilladina la yuriduna uluwan fil ardi mereka tidak berambisi untuk mendapatkan jabatan yang tinggi di bumi uluwan fil ardi dijelaskan para ulama ahli tafsir ialah al-kibru wal ujbu sombong dan ujub. Jadi orang-orang yang bertakwa yang berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala ialah mereka yang tidak memiliki sifat sombong dan ujub. Dan ini dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menghendaki posisi yang tinggi di bumi. Sombong. Masalah muslimin rahmatullah adalah sifat yang tak tercela. Sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang melakukan kesombongan biasanya tidak lepas dari salah satu dari empat sebab. Sebab yang pertama ialah al-mal, harta. Ayat ini yakni surat Al-Qasas ayat 83 dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya menjelaskan tentang korun dan mereka-mereka yang mengagumi kekayaannya. Allah Subhanahu wa taala membinasakan Korun dengan hartanya. <coughs> menghancurkan Korun dan harta benda yang dimilikinya. Disebabkan harta yang dimiliki oleh Korun itu ternyata semakin menambah kesombongan pada diri Korun. Korun menolak kebenaran. Korun meremehkan Nabi Musa dan para pengikutnya. Maka dengan sifat sombong inilah Korun kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihancurkan beserta hartanya. Jadi kebiasaan manusia itu muncul sifat sombongnya ketika dia berharta, dia kaya, bisa memenuhi segala keinginannya dengan hartanya. Sehingga muncul sifat sombong, menolak kebenaran, meremehkan orang lain, dan membanggakan diri. Orang-orang semacam ini tidak layak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu Masyarakat muslimin Rahimahumullah. Sebab yang kedua ialah al-jah. Pangkat atau kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Banyak yang asalnya rendah hati, menerima kebenaran, tidak menyombongkan diri. Tapi setelah dia menjadi pejabat, atau menjadi orang yang terhormat di tengah-tengah masyarakat muncul sifat sombongnya menolak kebenaran dan meremehkan orang lain yang kedudukannya lebih rendah daripada dia al muslimin rahimakumullah maka sifat-sifat sombong inilah yang menyebabkan orang itu tahalam masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga ialah al-ilmu. Seorang itu menjadi sombong dengan sebab merasa memiliki ilmu yang luas, memiliki ilmu yang dalam, merasa sebagai orang yang paling pintar di antara yang ada. Ilmu yang harusnya menjadikan orang itu semakin merendah tetapi ternyata sebagian orang justru menjadikan ilmunya itu sebagai alat untuk menyombongkan dirinya dia menolak al-haq menolak kebenaran karena yang menyampaikan dianggap adalah lebih rendah level ilmunya dia meremehkan orang lain dengan sebab dia adalah orang yang paling pintar, yang lain itu dianggap bodoh. Ilmu dalam masalah ini bisa saja ilmu dunia, bisa saja ilmu agama. Sebagaimana Korun, dia menyembuhkan diri. Di samping karena hartanya, juga menyembuhkan diri karena ilmunya. Ketika Korun ditanya, kamu kenapa kok bisa kaya raya sepanang ini? Korun mengatakan bahwasanya ini adalah karena ilmu yang saya miliki. Saya pintar untuk bisnis dan mengelola keuangan sehingga menjadi berkembang. Sombong. Lupa bahwasanya itu semuanya ialah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Korun lupa diri menjadi sombong dengan sebab ilmunya. Termasuk ulama-ulama su, ulama-ulama yang jelek. Ya, ada ulama yang baik, ada ulama yang jelek. Ini ulama karena dianggap ulama karena ilmunya. Su jelek dikarenakan dia menolak kebenaran dengan ilmunya dia tahu itu kebenaran, tapi dia menolaknya. Ini kesombongan yang biasa terjadi di kalangan orang-orang Yahudi. Mereka mengetahui kebenaran, tapi menolaknya. Maka ulama-ulama yang tidak istiqomah di atas kebenaran, ulama-ulama yang menentang kebenaran, mereka meniru jalan hidup orang-orang Yahudi. Kemudian sebab yang keempat ialah nasab. Seorang itu menjadi sombong dengan sebab nasabnya, dengan sebab keturunannya. Keturunannya para nabi, keturunannya raja, keturunan orang-orang yang terpandang dan yang semisalnya. Padahal Masyarakat muslimin rahimakumullah seseorang itu tidaklah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena keturunannya. Tidak, tapi karena keimanan dan ketakwaannya di Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi menolak kebenaran karena mereka menganggap nasabnya lebih tinggi daripada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka mengatakan kami adalah keturunan para nabi. Keturunan dari nabi-nabi Bani Israel. Oleh sebab itulah, ma'asal muslimin rahimakumullah. Orang yang bertakwa pantang baginya untuk memiliki sifat sombong dan ujub. Tidak boleh menolak kebenaran. Tidak boleh meremehkan orang lain. Karena ini adalah kesombongan yang menghalangi seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melakukan ibadah puasa selama satu bulan penuh. Tujuannya ialah menjadi orang yang bertakwa. Maka sifat sombong seharusnya sudah kita jauhi. Masalah muslimin rahimakumullah. Kemudian syarat yang kedua, orang yang bertakwa yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ialah wala fasada. Tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan di muka bumi. Ini dilakukan dengan salah satu dari empat perkara. Yang pertama ialah bisyirki wa anwa'ihi. Merusak bumi dengan melakukan kesirikan dan macam-macamnya. Orang itu jika melakukan kesirikan dengan berbagai macam jenisnya dan macamnya, maka menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Dan jika Allah murka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan balak menimpakan kehancuran kepada mereka-mereka yang berbuat kesyirikan. Allah oh, timpakan mereka adab di muka bumi ini. Dihancurkan rumahnya dengan gempa. Dihancurkan kampung mereka dengan tsunami. Dihancurkan kampung mereka dengan gunung meletus. Dihancurkanlah mereka dengan angin topan dan yang semisalnya. Rusaklah bumi dengan sebab penduduknya melakukan kesyirikan dan berbagai macam jenisnya. Mereka-mereka yang melakukan kerusakan dengan kesyirikan semacam ini tentu tidak pantas mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebab yang kedua ialah bil bid'ah mungkar. Merusak bumi dengan melakukan kebid'ahan-kebid'ahan yang mungkar. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis la'anahullah daripada kemaksiatan biasa. Karena orang yang melakukan bid'ah itu punya ciri dia merasa benar dan merasa telah dekat dengan Allah, merasa telah banyak ibadahnya sehingga tidak menerima nasihat, tidak menerima teguran, ibadahnya merasa banyak, pahalanya merasa banyak, merasa telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala padahal dia telah jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak punya keinginan untuk bertobat, tidak menerima nasihat dan teguran karena merasa benar. Itu cirinya orang yang sudah jatuh dalam kebid'ahan. Sehingga semakin dia masuk dalam kebid'ahan, semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dekat datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadi murka dengan mereka-mereka yang melakukan kebid'ahan, kemungkaran sehingga Allah Subhanahu wa taala menimpakan balaknya kepada mereka. Hancurlah bumi. Sehingga mereka-mereka ini tidak layak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hasrul muslimin rahimahumullah. Sebab yang ketiga adalah bil maksiyah. Merusak bumi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Orang yang berbuat maksiat berjudi, mabuk, berzina, mencuri, membunuh, merampok, menjarah dan yang semisalnya itu semuanya menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan Allah murka dan marah sehingga jika masyarakat telah rata kemaksiatannya, tidak ada yang mengingkarinya, maka bisa jadi Allah akan menimpakan balaknya sehingga hancurlah masyarakat itu, dihancurkan dari bawah dan dari atas dengan apa yang Allah kehendaki. Masal muslimin rahimakumullah maka mereka-mereka yang berbuat kerusakan demikian ini tidak pantas untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ialah bil irhab merusak bumi dengan melakukan tindakan teror melakukan teror dan orangnya disebut teroris. Pasal muslimin rahmatullah. Untuk yang satu ini tidak hanya rusak amalannya, tapi juga merusak tatanan yang ada di muka bumi. Mereka tidak memiliki jalan yang lurus. Mereka itu membabi buta dalam melakukan tindakan teror-teror yang sekarang ini bahasa muslimin rahimakumullah semakin banyak terjadi tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia baru-baru saja hari Jumat kemarin terjadi rencana teror bom di Masjidil Haram Targetnya ialah Masjidil Haram. Para jamaah sholat Jumat dan mereka-mereka yang sedang menjalankan umrah. Karena kalau hari Jumat di Masjidil Haram itu wajah penuh dengan lautan manusia. Apalagi hari itu adalah 10 terakhir bulan Ramadan maka semakin padat seperti puncak-puncaknya haji ternyata ada sekelompok orang yang merencanakan teror bom bunuh diri di Masjidil Haram mereka tinggal di apartemen yang dekat di lokasi Masjidil Haram Alhamdulillah pihak keamanan kerajaan Arab Saudi berhasil mengepung para teroris tadi. Sehingga terjadi baku tembak antara aparat keamanan Saudi dan para teroris yang mereka tak kepung di dalam gedung lantai tiga yang tidak jauh dari Masjidil Haram. Akhirnya karena mereka merasa tak kepung dan terdesak, yang dilakukan ialah mereka melakukan pengeboman bunuh diri meledakkan dirinya sendiri dengan bom yang ia bawa sehingga hancurlah tubuh mereka dan juga hancurlah gedung yang mereka tempati tentunya mengakibatkan banyak aparat keamanan yang luka-luka tapi gak ada yang tewas yang tewas hanyalah mereka masyarakat muslimin rahimakumullah tindakan teror ini dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai muslim bayangkan Muslim semacam apa mereka? Yang mereka tuju adalah Masjidil Haram. Masjid yang paling mulia di muka bumi ini. Bukan gereja, Masjidil Haram. Yang akan mereka bom siapa? Kaum muslimin yang sedang ibadah Jumatan dan sedang ibadah umrah. Bukan orang-orang kafir, bukan orang-orang asing yang kafir, bukan turis-turis, bukan bule-bule yang kafir, bukan. Muslimin, muslimat yang sedang sholat Jumat dan sedang menjalankan ibadah umrah. Muslim seperti apa mereka? Apakah mereka pantas disebut sebagai muslim sejati? Mujahid Pejuang? Tentu tidak. Apalagi dilakukan pada 10 terakhir bulan Ramadan. Bulan yang sangat suci dan mulia. Tentu tindakan teror mereka ini sangat luar biasa kejamnya. Tindakan mereka inilah yang membuat kerusakan di muka bumi. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Memang teroris bukan hanya diisi oleh mereka-mereka yang mengatasnamakan diri sebagai muslim. Ada juga teroris dari kalangan orang yang non-muslim. Namun yang kita sebutkan tadi adalah muslim. Mengaku dirinya pejuang. Tapi apa yang mereka perjuangkan? Kalau semacam itu caranya. Caranya sudah salah merusak matinya juga mati konyol bukan mati syahid sebagaimana yang mereka anggap dan mereka sangka Masyal muslimin rahimakumullah merusak bumi dengan tindakan teror semacam ini tidak dibenarkan dalam ajaran Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahkan kelompok pertama yang melakukan tindakan teror-teror semacam ini dalam sejarah Islam yang bernama kelompok Khawarij yang muncul di masa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka ini secara dohir sepertinya adalah ahli ibadah. Secara dohir sepertinya mereka ialah orang yang baik, ibadahnya rajin, bacaan Qur'annya bagus, menghafal Qur'an. Ternyata mereka memiliki keyakinan yang sangat jauh dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni keyakinan untuk menghalalkan darah penguasa, memberontak kepada penguasa dan melakukan teror fisik kepada penguasa atau mereka-mereka yang ditentang. Para sahabat merasa rendah melihat ibadah mereka, melihat amalan mereka. Tetapi Rasulullah mengingatkan bahwasanya mereka itu ialah kilabu alinar, anjing-anjing neraka. Karena keyakinan mereka sangat merusak. Mereka melakukan teror fisik. Mereka menyerang aparat mereka menyerang penguasa, mereka melakukan pemberontakan yang semuanya ini diharamkan dalam Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka pada kesempatan khutbah Jumat, uh, eh, khutbah Id kali ini kami menghimbau kepada saudara-saudara kami yang tertipu dengan organisasi-organisasi teroris yang tertipu dengan gerakan-gerakan teroris untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kembalilah ke jalan yang benar. Tindakan kalian itu merusak diri kalian sendiri dan juga mencemarkan nama baik Islam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di negara kita yang mayoritas muslim pemerintah kita walhamdulillah masih memberi kita kesempatan untuk menjalankan ibadah seluas-luasnya. Tidak ada pelarangan melakukan sholat Jumat, melakukan sholat Id, menunaikan ibadah puasa, merayakan Idul Fitri, atau menunaikan haji atau umrah semuanya difasilitasi oleh pemerintah. Diberi kemudahan sehingga tidak pantas bagi kita kemudian memberontak kepada penguasa kita. Tidak pantas. Bahkan sekalipun penguasa kita dolim, tidak halal bagi kita untuk memberontak kepada penguasa. Karena tindakan semacam ini termasuk al-fasad bil irhab, perbuat kerusakan dengan melakukan tindakan teror termasuk huruj ala sultan termasuk tindakan memberontak yang diharamkan dalam Islam Masyur muslimin rahimakumullah. Jika orang itu melakukan tindakan-tindakan teror semacam tadi, apalagi sampai melakukan pengeboman bunuh diri atau semisalnya, maka tidak pantas untuk mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dalam kesempatan khutbah kali ini sekali lagi mari kita menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya. Dan ingat dua perkara yang harus kita jauhi jika kita ingin menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah jauhi sifat sombong dan ujub. Sombong itu menolak kebenaran. Sombong itu meremehkan orang lain. Baik karena hartanya, karena kedudukan dan pangkatnya, karena ilmunya atau karena nasabnya. Dan yang kedua, jauhi perbuatan merusak di muka bumi. Baik merusak dengan kesirikan, merusak dengan kebid'ahan, merusak dengan kemaksiatan, atau merusak dengan tindakan irhab, teror. Dan ini yang terakhir harus kita waspadai bersama. Bahwasanya tindakan teroris tidak dibenarkan sama sekali dalam Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dari tindakan-tindakan kecil semacam itu dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqomah di atas sunnah nabinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di atas sunnahnya dan mematikan kita di atas sunnahnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.